الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala telah memerintahkan kepada para rasulnya untuk memakan dari makanan yang baik. Qala Allah taala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'malun alim. Wahai segenap para rasul Makanlah dari makanan-makanan yang tayyib, yang baik. Dan beramallah dengan amalan salih. Karena sungguhnya aku kata Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian perbuat. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya untuk memakan dari makanan-makanan yang halal, yang tayyib, yang baik يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون Wahai orang-orang yang beriman Makanlah dari makanan-makanan yang tayyib yang baik Dan bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas rezeki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan Jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya Maka ibadah Allah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada segenap hambanya untuk memakan dari makanan-makanan yang baik. Dan sungguh perkara itu amat sangatlah banyak tentunya. Namun bersamaan dengan ini kebanyakan manusia tidak lagi peduli tidak peduli dari apa yang dia makan apakah itu dari perkara yang halal yang thayyib atau sebaliknya dari perkara yang haram. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang sahih, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام Sungguh-sungguh akan datang suatu masa kepada manusia di mana seseorang tidak lagi peduli dengan apa yang dia ambil dari harta, dengan apa yang dia kumpulkan, dengan apa yang dia makan. Apakah itu dari barang-barang yang halal atau sebaliknya dari barang-barang yang haram? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tabaraka taala tatkala memerintahkan dengan suatu perintah Demikian pula melarang dengan suatu larangan. Tentunya terhadap perintah dan larangan tersebut terdapat hikmah di dalamnya. Karena Allah Subhanahu wa taala alimun hakim. Zat yang Maha mengetahui dan Maha hikmah. Tidaklah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada segenap hambanya melainkan pada perintah tersebut terdapat maslahah dan manfaat yang kembalinya kepada hamba itu sendiri baik dalam urusan dunia mereka ataupun agama mereka ataupun akhirah mereka. Demikian pula terhadap larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tentunya di dalamnya terdapat mafsadah dan madarrah, kerusakan dan mudarat yang kembalinya kepada hamba itu sendiri pula baik dalam urusan dunia mereka ataupun agama mereka. Dan pada kesempatan khutbah Jumat kali ini ibadah Allah kita akan coba uraikan beberapa bentuk mafsadah dan mubarrah. kerusakan dan mubarrah yang ditimbulkan dari memakan makanan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka di antara dari mafsadah kerusakan dan mubarrah itu Allah. di antaranya ialah memakan dari makanan yang haram memasukkan dari barang-barang yang haram ke dalam tubuh kita adalah merupakan sebab dari sebab-sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam an-nar, ke dalam neraka wal billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala Beliau katakan, "Ya Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suh fannaru awladih wahai Ka'ab bin Ujrah tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram di mana neraka lebih berhak untuk memakannya neraka lebih berhak untuk ditempatkan dari daging-daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram bahkan dalam hadis yang lain hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang perkara apa yang menjadikan kebanyakan manusia masuk ke dalam surga dan menjadikan kebanyakan manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Aktsaru ma yaliju bihil insanul jannah taqwa Allah wa husnul khuluq." Wa aktsaru ma yaliju bihil insan an-nar al-ajwafan al-fam wal faraj. Perkara yang paling banyak yang memasukkan manusia ke dalam surga itu adalah takwa Allah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula husnul khuluq, akhlak yang mulia, perangai yang mulia. Dan kebanyakan yang menjerumuskan manusia ke dalam an-nar adalah al-ajwafan, dua rongga yang dia tafsirkan, dijelaskan yaitu al-fam wal faraj, mulut dan kemaluan. Di mana mulut dimasukkan ke dalamnya dari barang-barang yang haram. Itu merupakan sebab dimasukkannya seorang ke dalam annar karena sejarah hakikatnya seorang yang memakan dari makanan-makanan yang haram baik haram secara zatnya ataupun secara hukumnya eh dari zat yang halal namun diraih didapat dari hasil yang haram sama hakikatnya mereka telah memasukkan ke dalam perut-perut mereka api neraka Allah Subhanahu wa taala katakan innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Sungguhnya mereka-mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Ini adalah perkara yang haram secara hakikatnya mereka telah memasukkan ke dalam perut-perut mereka api neraka. Dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjir fi batnihi nar jahannam." Sesungguhnya mereka yang meminum dari bejana yang terbuat dari perak ini adalah perkara yang dilarang. Seorang meminum dari bejana, wadah yang terbuat dari perak atau terbuat dari emas. Dan demikianlah perkara yang haram. Orang yang meminum dari bejana tersebut sesungguhnya dia telah memasukkan atau menyalakan api naru jahannam ke dalam perutnya. Ini diantara dari masalah yang besar dan mabarat yang terbesar dari memakan memasukkan ke dalam tubuh kita dari barang-barang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Selanjutnya ibadah Allah di antara dari mafsadah dan madarat yang lain dari memakan makanan yang haram atau meminum dari minuman yang haram di mana perkara itu adalah merupakan sebab dari terhalanginya dikabulkannya sebuah doa. Seberapa besar upaya seorang hamba berdoa meminta kepada Allah di siang hari, di malam hari, di waktu-waktu yang mustajab. Tatkala dipenuhi perutnya dari barang-barang yang haram, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doanya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ayuhan. nas Inna Allah tayyibun. La yakbalu illa tayyiba. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tayyib, yang baik. Dia tidak akan menerima dari hambanya kecuali perkara-perkara yang baik. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin Dan sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah perintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintahkan oleh para rasul-rasulnya. Yaitu sebagaimana dijelaskan pada ayat yang pertama kali kita sebutkan untuk agar mereka orang-orang yang beriman memakan dari makanan-makanan yang thayyibat, yang halal, yang baik. Kemudian dari hadis tersebut Rasulullah SAW katakan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar, ash'as, aghbar, yamuddu yadayhi ila as-sama, ya Rabb, ya rab wa maf'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Kemudian Rasulullah SAW mengisahkan tentang seseorang yang keadaannya ia sedang melakukan perjalanan yang panjang, melakukan safar, di mana melakukan suatu perjalanan, menempuh suatu perjalanan adalah merupakan sebab dikabulkannya sebuah doa. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW sabdakan, "Salatu da'wat mustajabat." la syakka fihin. Ada tiga bentuk, tiga golongan doa yang akan dikabulkan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yaitu da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Wa da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Dan yang ketiga da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan perjalanan. Adalah merupakan doa yang mustajab. Disebutkan orang ini sedang melakukan perjalanan sebab dikabulkannya sebuah doa. Ash'ad, Akbar, keadaannya rambutnya kusut, berdebu. Ya ya yadaihi ila sama. Dia arahkan, dia angkat kedua tangannya ke langit. Menengadah kedua tangannya ke langit berdoa. Yang mana ini juga merupakan sebab dari dikabulkannya sebuah doa. Dalam hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan innallaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ila as samai an yaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia lagi yakni karim, maha pemalu lagi mulia di mana Allah malu untuk mengembalikan kedua tangan hambanya yang mengangkat ke langit berdoa dalam keadaan hampa. artinya Allah akan mengabulkan doanya Orang ini telah menempuh sebab-sebab dikabulkannya sebuah doa. Namun keadaannya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang ini mab'amhu haram, makannya dari makanan yang haram. Wa haram, minumnya dari minuman yang haram. Wa haram, pakaiannya dari pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan barang-barang yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Maka bagaimana akan dikabulkan doa orang yang demikian keadaannya. Dengan sebab memakan dari makanan yang haram terhalangi dari dikabulkannya sebuah doa. Selanjutnya ibadah Allah di antara dari maksadah dan madarah yang lain yang ditimbulkan disebabkan dari memakan makanan yang haram adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan angkat dan cabut keberkahan dari makanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah tumbuhkan harta sedekah dan Allah binasakan harta riba. Di mana riba adalah harta yang haram. Maka Allah binasakan, cabut keberkahan dari perkara-perkara yang haram. Di mana dalam hadis yang lain Rasulullah SAW katakan, Ma'akar rajulu minar riba illa kana fi aqibati amrihi ila killah." tidaklah seorang memperbanyak dari harta riba melainkan di akhir kehidupannya itu akan menjadi sedikit hartanya. Di mana banyak kita saksikan mereka-mereka yang gemar mengumpulkan perkara-perkara riba berujung dengan kehidupan yang tragis dengan habis seluruh harta bendanya karena tidak ada keberkahan pada harta yang didapat. Seberapa besar, seberapa banyak makanan yang dimakan, seberapa besar kandungan gizi dan nutrisi yang ada pada makanan tersebut namun itu dari barang yang haram maka tidak ada keberkahan di dalamnya tidak dapat menjadikan seorang kuat semangat untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan lillahi azza namun kita dapati seorang yang hanya memakan dari makanan yang sedikit namun dia memiliki kekuatan dan semangat untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هداة الأنام ومصابيح الدجى أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله Berikutnya diantara dari mafsadah dan madarah yang lain yang ditimbulkan dari memakan makanan yang haram atau meminum dari minuman-minuman yang haram di mana perkara itu akan menyebabkan dan mewariskan permusuhan serta kebencian di antara manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukiru bih." فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة dan di antara dari mereka-mereka yang mengatakan sesungguhnya kami adalah Nasara dari kalangan ahli kitab terdahulu. Tatkala mereka melupakan dari janji dan peringatan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas mereka, yaitu dari perintah-perintah dan larangan-larangannya. Mereka melupakannya, termasuk di dalamnya dengan memakan makanan yang haram, diterjang batasan-batasan Allah. Maka hukuman yang Allah berikan kepada mereka dengan ditimpakan kebencian dan permusuhan di antara mereka sampai yaumul kiamat. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan tentang khamr minuman keras. Allah Azza wa Jalla katakan innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Hanya saja syaitan menginginkan berusaha untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui al-khamr, minuman keras, perjudian, yang demikian itu adalah upaya-upaya syaitan untuk menyesatkan dan menyerumuskan Bani Adam manusia. Menjadikan mereka saling bermusuh, saling berbenci. Dengan sebab Al-Khamr. Minuman yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Demikian pula ibadah Allah di antara dari sebab yang lain. Atau dari maksada dan mabarat yang lain berikutnya. Adalah makan atau minum dari barang-barang yang haram merupakan sebab terhalangi seseorang dari mendapatkan kenikmatan yang ada di surga kelak. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala ah, huma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man yashrab al-khamr fi dunya la yashrabha fil akhirah illa an yatuba." Barang siapa yang meminum hamer di dunia, dia tidak akan meminumnya kelak di surga. Kecuali jika ia bertaubat. Al-khamr di dunia Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Namun kelak di al-jannah, di surga. Merupakan satu kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada penduduk surga. Dengan diberikan kepada mereka al-khamr. Bahkan salah satu sungai yang ada dari sungai-sungai di surga adalah anhar minal khamr, sungai dari khamr. Yang mana khamr di surga tidaklah menjadikan seorang itu hilang akalnya berbeda dengan halnya di dunia. Maka orang yang meminumnya di dunia, tatkala dia meninggal, namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan karena dia termasuk dari ahlul iman, orang yang beriman, masuk ke dalam al-jannah dan tatkala meninggal di dunia belum sempat bertobat dari meminum khamar, dia akan terhalangi untuk mendapatkan kenikmatan di surga dari meminum khamar tersebut. Kecuali jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat itu terhapus dan tergugurlah seluruh dosa-dosa. At-taibu minadz kaman la dambalah. Rasulullah SAW katakan orang yang bertobat dari suatu dosa, dia seperti halnya tidak pernah melakukan dosa itu. Dihapuskan dosanya. Berikutnya di antara dari mafsadah dan mafsadah yang lain ibadah Allah ialah dengan memakan dan meminum dari barang-barang yang haram. Yang demikian itu akan menjadikan yakni seseorang terhalangi dari kebaikan yang sangat banyak. Karena perkara-perkara yang haram, perkara-perkara kejelekan itu akan menyeret kepada perkara kejelekan yang lain. Demikian pula kebaikan itu akan menyeret untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah beberapa dari bentuk mafadah dan mabarat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang ditimbulkan dari memakan dan meminum sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita, peringatan bagi kita untuk berhati-hati, untuk senantiasa berupaya memilih dari dan mencukupkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan saja dan meninggalkan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Lihatlah suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis tatkala beliau melewati satu jalan dan mendapati sebutir kurma namun beliau meninggalkan dari mengambilnya karena khawatir kurma itu adalah merupakan kurma sadaqah di mana Rasulullah SAW dan anak keturunannya telah diharamkan dari harta sadaqah meninggalkan kehati-hatian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari memasukkan ke dalam tubuhnya terhadap perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Aku lupa lihat أستغفر walakum. لي ولكم إنه rahim wa الرحيم وأقيم